masalah yang kita itu juga beda di zaman ini Nah, tiang terjebak ngoten ini Akhirnya zaman kali Joko Sakral, Pandu Toko Sumo mau berburu. Kabah sakral ketua kabah di situ di lelang beruang ber. Kejimat tuh paling mati neng kain kain ya tahu tahu tiga bungkus nopo. Aku ya, repot. kecuali yang dalam tempat kata mati kau ini iwak Pihila pima kali berbeda di perkara ya isu kang urep apa mah di yang dalam bahar tapi abil dari lan irip nenggone daratan nah, saratan kalau ini saratan Semana nih kepiting, mana sih mana nih? Semana nih kepiting berarti kepiting haram Kau ini sebagai contoh maya isu fil bahri wa fil nama Ini gue ya, kalau terangkan secara pergi. Menurut semuj ma'aleh itu kan semua yang ada di laut masih bahri itu halal semua. Termasuk yang dohiri berbentuk anjing, kasus anjing laut, nopo kuda laut, semua yang berfil bakri nopo halal. Meskipun cara lahir bentuknya nopo anjing. Tapi cara mazhab sebagian mazhab darah boten yang punya padanan bentuk haram kata samping ini haram. Bakar kalau terang tidak kita. bakar itu air. Jadi bahaya artinya masya. Jadi tidak harus menunjuk laut. Okay, tidak harus menunjuk laut. Laut. ini ini jadi istilah bakar dalam Quran itu tidak harus menunjuk laut. Bisa sungai. Sebab itu cerita-cerita Nabi Musa tentang Quran gitu in auhayna ila umikama yuha alif di kita buti fakti fihi fil yamni terus fil yamni jadi apa sungai terus kemudian wonten madzhab sing ma fil bahri halal sekarang ma ya isu fihi wa fil bahri bisa hidup di darat bisa hidup di laut contohnya kasar wonten wonten cuma itu bisa lah resiko nih dimana ini kepiting berarti kepiting tetap itu contoh termasuk kewan sing nopo. Arab. Sing ala ala kepiting kemana kita rasa juga bentuk kepiting. Pokoknya orang kepiting. Kalau kepiting enak, eh, ya repot lah. Kalau nu menangi kiai kiai sepuh sing aram lagi lele, juga dianggap nanti darat kuat. Paham gak? Iwan apa? Kalau di kantor pihak, ini malah dia ra gelem, mergo dia nak arep kewang halal sing ana kulite. Si A eh, lele ra alus ra kulite. Dadi dia mau mangan apa? Lele mergo ra ono siji. Iku macam kita, itu macam ya sana ada. Jadi menyangkut makulat, ya. menyangkut makulat yang kita dimakan ini mazhabir bukata. Yang jelas paling ketat itu sapi iya status Hanafi Maliki ringan Hanafi Sapi Sapi ya berat kira kadal ya haram terus barang-barang tinggi Cina gitu kok haram nah Maliki yang boten nanti khasarat mulai nopo cacing sampai kadal sampai pokoknya gak gak nopo gak kendir ini gua haram jadi luwe nopo luwe gampang Waktu aku hulam dibuhu maitan mati kita perkara yang dibuhu engkang melimpah apa bakar ingma maitan halil suka mati mata allakum walikayar mata halil jadi bahan atau halil jadi bekal etam eh, tian tegese jadi nyeneng nolak kemarin siro kabeh tak perlu lagu kamangan siro kabeh ing tulang walikayar lan kebe wong seneng perjalanan ayu mutafirin atik ya, wong sing dungo kabeh untuk sing siro kabeh ya saja waktu buat tegese ngalap kalau kamu sabirin kuning lakukan Wakur rima alaikum soidul lima ma'adum tungkurma Wakur lima latin haram kamu alaikum mengatasi siro kabeh wa filter bari Apa buruan darat Bahwa soidul kamu kumapor koro ya isu kang urep pokoma bi ing dalam bari darat Minal waktu kangking kewan sing liat Al-makuli kangking pangan yang membunuh siro kabeh ing al-waksil makhluk madum tum huruma madum tum selagi nono siro kabeh huruma itu sedang ikhrom itu nak wong sing ikhrom berburu nah saat ini wong ikhrom itu ngomong diburuk saya wong ya oh ya hukum kena diakal akal Malah lewatan kiai sing tengah setengah politikus singkatannya pekir kena juga Iku anak sing berburu sedang ikram, aku marung Wong yo sing berburu aku marut kare mak. Itu masalah. Saya piye mas, kalau saudara halal. Di wong ikhram haram berburu, mangan doro. Jadi nyekel doro pas teng ikhram betul asal. Saya wong sing buru, tukang warung, terus disajek nani wah. Kalau saudara mau ngelamun berburu, saya soy duber, itu halal atau halal. Orang-orang yang sedang tidak ikhram, sing dibun. Paling mengeringi mau kewenang ke tim ikhram, asluhu, temangan. Matur dawuh napa? Halal. Asal keterbumi sendiri. Sama kalau tidak berkorok dari anak kami dan yang mau asal nabi sunnah. Astagfirullah. Lalu biar sirah Allah yang Allah alam ikan ilahi kamar yang Allah tersaru nasi yang sirah kabe. Tawad dan kitab sirah kabe. Watakulan biar sirah Allah yang Allah alam ikan ilahi kamar yang Allah. Ilahi kamar yang Allah tersaru nanti kirim sirah Ka'bat al ka'batal al haram. Ja'ala gawe sapa Allah apa Al-Ka'bah dan Ka'bah. Digawe Al-Baitul Haram. Utawa sampean gawe tegal Al-Baitul Haram tegese omah sing terhormat, ayo muharramat tegese sing dihormati. Digawe kiaman linnas, hale dadi petengerang atau hale dadi pondasi linnasi ke manusia. Yaku mukang dadi jumeneng di sebab ikilah niki wawi al muharram to al al haram apa aku apa urusan agama ini anak bil haji dalam haji ilahi marin al al haram Wajun ya gumlam dari pondasi atau dari tertib apa urusan dunia wong akeh di amni dari kelawan jaminan amane wong sing mlebu al al haram Wa agamin ta'arudi orang nyinggung-nyinggung lagu marin al baitul haram wajib ya samarotin ini bu lan akiye utawa terimpore kira-kira buah-buahan samarot kulisein lisain ini saben-saben perkara ila ini maring al-baitul haram wa fi qira'atin lan yang dalam qira'ah kiaman jadi orang kiaman dinas tapi kiaman bila alisin lan apa alif Mas Roma jadi Mas Roma gue ilmu alif kan orang kasih nilai wasyahrul haram lan Allah gawe emulan sing haram bima kal asyril hurum kelawan makna ulang-ulang sing dihormati rupane iku kodar wa yukidda wa haram nagum kiaman ahli iya man hale jadi fondasi fondasi ketertiban jadi maknanya kiam lagu kedhe wong akeh diamni ing lan amane wong akeh minal kita ditangin perang pihak yang dalam asyril hurum wal hadiah wal kola lan Allah gawe ing hadiah ini kewan-kewan disembelih saat mulia al baitul haram wal hewan lan kewan-kewan dituntun maksudnya sing kami hadiah kiaman nanti karena jadi pondasi jadi tetengeran lagu berdua akeh di amni sohib kelawan keamanannya wong sing duwe al hadiah wal kola. Hmm. minat arudi sanging nyinggung-nyinggung atau sanging ganggu lagu maring sholih dari kali salam dari kali salim maskur dari kali mengkono mengkono gawe tanah haram sebagai kiaman jenis ayu salim maskur terkesing gawe singgih mesti iku di salam supaya ngerti siro kabe anak buah dan Allah iku ya alamu bersotop Allah main perkara sama wajikan yang dalam kira-kira langit wa malam perkorok arti kang dalam bumi wa anna Allah itu kulli syai'an wa anna wa halan satamnya Allah bikul bisa iklan saben-saben perkara iku alim dan bersih ya kalau terang nabi menyambut kabar. Iya. ini istilah yang asli sangin Quran ya nerang lo Ka'bah yang orisinil ya. satu penjelasan yang asli sangin Quran istilah pangeran Ka'bah itu dibikin Allah itu kiaman jenah satu pondasi untuk urusan agama ini sing jelas secara Islam sudah melakukan kiblat ya. Kemudian Allah juga bikin asharul haram. Di zaman jahiliyah itu meskipun orangnya kanibal, orangnya liar, perang ada aturan. Ini pun harus tidak di Syahrul Haram. Jadi menghindari perang Dhul Hajjah, Qobdil Qobdah, Muharram, kalian apa? Terus walhan di awal kolahir. Kemudian juga ada tradisi-tradisi semacam coro Jawa ini pasti sedekah bumi. Jadi satu tradisi-tradisi semacam penyembahan Nopo ini kangge nopo ini sesaji sesaji kangge alkitab. Itu tradisi zaman India. Kemudian setelah Islam ditetapkan dengan modifikasi dari kali ta'lamu annahu ya alamu ma sama samawati dua ma lagi Terus kalau bolak balik itu Jadi kafir itu satu tempat suci, satu tempat sakral yang diyakini itu didirikan Nabi Ibrahim. Di rata-rata kitab berani Ka'bah itu ada semenjak langit bumi diciptakan. Sebab itu Quran itu tidak mengatakan Ibrahim bikin Ka'bah, tapi Islam biar tahu Ibrahim melakukan Wah, jadi pondasi-pondasi Ka'bah sudah ada. Kemudian sekian ratus tahun tertutup, terus Ibrahim bertugas mengangkat lagi. Paham ya? Hanya mengangkat lagi. Jadi coro ahli-ahli nanti itu mau Nabi Ibrahim mau menemukan ulang. Terus kemudian pondasinya ini Nabi dianggap dua ini dia tahu Ibrahim melawan wah menurut sampai sakrali Ka'bah kemudian terjadi kecelakaan besar besar Lho ini uang itu nak nyembah patung atau nyembah berdoa nak gak ditambah pinggir Ka'bah gak marah. Eh berapa balik belum matur barang nak tahu kenapa. malah rata-rata kecelakaan. Kecelakaan. Mana kalau bolak balik ngaji sifatnya Nabi Muhammad yang harus diulang-ulang adalah al abad dari sisi kemanusiaan karena berharap nak terlalu sakral mesti mulai itu kecelakaan ya saat Ka'bah dia begitu sakral wong wong lu gaya berlorong nak gaya patung nak ramu kiri apa gak mau gak mau sebab itu dalam semua tarikh diterangkan ketika Nabi Fatuh Mekah itu pertama Nabi kesel ngilangi patung-patung di seputar Allah kabar mereka wong kafir sangat nyakal Ka'bah tapi eh dengan cara ada kok patung yang pinggirnya kabar. Iku bukti wong kafir lah yang hormati apa? Kabar. Tapi caranya hormati ngoten. Kiswah kudu jimat. Waktu puwatung kudu pinggir kabar. Sebab itu Quran rano Ka'bah tak gawe itu dari kali tak lagu anna wa ya alau ma fis samawati wa Iku mau menyangkut iling-ilingan. Nah keputusannya Allah ya keputusan. Yaitu Ka'bah yang terima waktu, terima makhluk, saya ini digawe kiblat. Tapi sebatas guling-gilingan itu keputusannya Allah. Nah, Ka'bah itu biasa yang terima waktu. Sebab itu Ka'bah berkali-kali ditunjukkan pada manusia nah Ka'bah terima waktu. Jadi zaman Nabi umur Telunem, enam tahun kena banjir di dirubah. Bangkit. Ketika lupa, wong geger caranya dapat hajar aspar, Akhirnya terus terkenal nabi diuji sebagai alamin gara-gara kabar tahu kan efektif, hajar asfar kelentir terus terjadi konflik toko paling berat dapat hajar Masalah Terus nabi kita bijak. Intinya kabar sebagai makhluk di nanti kelentir banjir hajar di nanti kelentir karena Allah punya kepentingan bahwa yang makhluk termasuk ini penting kalau aja. Mereka bertanya ini salah apa itu tadi. Ketika sesuatu yang sakral, terus Allah itu diikat oleh yang sakral itu. Ya, itu mau zaman dulu orang marah arah di pinggir kabar, gak marah arah di pinggir mulu. Apa apa orang yang hidup ah, apa apa orang yang hidup. Ini penting kalau sebab itu sirine Quran ketika ya Yahudi nyokal. Nabi itu pernah madep Baitul masih 16 bulan Nabi sholat madep Baitul masjid. Ini gue tentang gue wonten sokro satu batu sing diyakini riem sebagai pijakan para nabi saat mi'raj. Ketika pindah ke Gene Ka'bah, wong Yahudi nyatu. Saya pun subah ulan nabi mawal lalu angkib lagi ladhi kami Iku jawabannya Allah oh, Nabi lo Ka'bah. Kena opo wong Islam saiki kok orang madhep betul Maqdis, kok saiki madhep Kak. Iku Allah jawab ora bilo Ka'bah. Jawab Allah kulilah lillahil masyriqu wal Dewe tanti pulau niku urusane Allah. Sebagian ayat terang ekstrim fae nama tua lu fatama wajib gue cek madem diwae. Eh. Iku ujung-ujungnya ketemu Allah. Sebab itu Ka'bah maupun Baitul Masjid itu benar-benar fisik yang tidak mengikat. Ya hanya ada aturan kalau sholat ada Ka'bah selesai. Tapi kita tidak akan pernah sujud pada kak. Tetap sujud nih wali lillahi robin. Sebab itu nanti ada Quran Rano dari kita alamu annahu haya alamu masih sama wati wama. ma Kak Mereka Ka'bah itu juga kurimat jahiliyah kan. Ini yang terutama ini. Bedanya orang Islam dan orang jahiliyah dari segi mulia Allah Ka'bah itu sama. Orang jahiliyah juga sangat menghormati Nabi Ka'bah. Nah, sampai Abraha nyerang Mekah ya mergo kebentuk kepen tidak kabar, dipindah ke kerajaan Abraha. Ya belum mati sangi teman. Jadi beda no itu mau wong Islam ketika roh Ka'bah itu eling. Nah itu aturannya Allah. Itu di alamu annahu ya alamu mafir no boh, Wa mafir. Jadi gampangannya dorong bahasa ini dengan melihat Ka'bah itu eling Allah. Orang kok Ka'bah berarti Paham ya? Ini penting kalau terangkan. Meskipun kata sesuatu yang sakral itu terus mengikat Allah. Misalnya Allah itu agaknya Mekah gak marah, agaknya Medina itu Gak marah, narani itu maksud betul Ini gue mau salah kata. Ya, tetap keputusan Quran yang tertinggi. Ini itu kulillah ilmasil kuat maghrib. Sebagian ayat terang Pak Enama mana kok? Bersyukur. Paham ya? Itu masalah-masalah yang kita itu juga hidup di zaman jahiliyah. Nah, tiang terjebak ngoten niku. Akhirnya zaman kali Joko Sakral panggil toko semua mau berburu. Kakbah Sakral ke kakbah gitu itu gitu lelang ambil uang gitu. Kecima tuh paling mati neng kain kainnya tahu tahu tiga bungkus nopo. Aku ya, repot. Uang terus berburu tekennya Nabi Musa. Soalnya berkiai ngeklaim di tekennya Nabi. Pulau mau kayak tekennya Nabi Musa betul karena tidak ada hebatnya. Mesti hebat Nabi Musa. Ini kok betul-betul Ya itu tadi, Allah itu punya sunnah. Cara guru pula, cara ulama-ulama dulu. Allah itu sesuatu yang sakral. Ya, ya sudah lazim. Kalau bikin sunnah itu ada yang fisik, ada yang khawatir. Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa gada terkep. Yang ini, wonten cerita kaca kula sing gada niki ki buntut Gus, ora ngarani ini, iki ini. Tapi jelas tekanan Nabi Musa itu tetap yang biasa-biasa mau. Bukan hebat. Ya ini hebat juga ketika Nabi Musa, Nabi Musa itu untuk instruksi ke pangeran itu mau. Oh, Nabi Musa waktu kita bagi pangeran wa dia ka biamini kaya Musa. Ini tangan-tangan mau apa Musa. Tapi Musa di standar kalau dia ya asoya. Iki tetap Musa atawak tau alih hawa suhiya ala Bonangi walia biha guna apa? Dia tekan mesti, dia nunuk-nunuk Mana nyekat, dia aman betul Wa suhiya ala Bonangi karena Nabi Musa yang apa nopo? Walia biha ma'ariku Kalau Nabi Musa udah ngalas, jadi di gajangan lagi itu nggak tekan Jadi sangat sederhana, sesuatu yang benar-benar sederhana Itu gue kerajaan gajangan, gue jemput telok, gue anak Siapa yang bisa standar kola ya atau ya tawar tahu alih wa rusuh dia ala nabi walia dia ma'arifun apa? Terus lewat kitabnya Allah, lewat mujizat kola al-qiyah Musa itu ya hayatun nabi nah, Itu masalah-masalah yang sudah terkait amru Orang ketemu, lalu terjebak ketemu berarti kayak kena hijab Kalau ketemu rusak Mergo ketika tekan wis hebat, terus kowe berburu tekan Nabi Musa. Ya temu Nabi Musa dhewe darani tekan bangun wedhus. Nggih boten, tekan bangun apa? Wedhus. Suatu yang dalam sederhana, lah itu meskipun barang sederhana lewat amruwah bisa jadi hebat, ya bisa jadi nopo. Kulo temanan pulane Pak Haroto nopo. Terima ya. Tapi gini gitu, wow, kemudian ada tradisi ini perlu cerita tenang. Orang Wahabi itu orang yang paling menganggap gitu itu ibadah. Hampir semua yang berbau urapat kita dianggap sendiri, orang sekedar dianggap ya, dianggap nopo. Wong eno wajib. Ya, ya orang kubur sunnah, orang wahabi musrik. Kita darah ini sunnah, kita darah apa? Nyimpen kak, kiswah kakbah yang gede kebanggaan. Jimat kiswah apa? kakbah. Seorang wahabi muslim. Nah, ini masalah-masalah yang namun Allah diambil sing pirsa. Mereka masalah-masalah ini sudah menyangkut wasilah. Ya, menyangkut nopo wasilah. Jadi itu namun pelantaran kelola yuram yakini kiswah namun lantaran yang Allah. Nah, seorang wahabi cara si ahli tauhid, lha apa Pak? Terus nanti butuh apa? Tapi kemudian kok hukumnya musyrik lah itu yang harus kita lawan. Sebetulnya ada harus ekstrim itu. Paham gitu, itu sampai biar punya khazanah gitu. Jadi Ka'bah dibikin itu murni itu. Ya waktu ya beruntung ya, Tahu setelah banjir ya kan? tapi Allah selalu punya aturan dulu sholat pada Baitul Masjid, sekarang menghadap ke Ka'bah. Ya, itu murni aturan Allah, sing Allah biasa sing besok. Sebagai cara cangkem melek, Oke batal bokongnya yang rai ini Nah, ibu apa piapa sing pirsa. Jadi ke wudu ya wudu, perintahnya om. Nah kalau logika ya ora masuk akal. dari Imam Malik ciri utama momen sejati aja ya takokno alasan. Kok ora kok takokno ya, agama ora karu-karu, tambah duwe tambah ora masuk akal. Mau aturan agama iku kate agama. Mung kabeh masuk akal. Memang kemudian ada orang-orang yang berusaha menghujai agama. Soalnya pentingnya sholat ini, gue kesehatan ini. Tapi ujung-ujungnya malah ngeliatin agama. Berkumpul di sholat, gue kesehatan, sesuai lo setingkat tari yoga, baru senam yoga. ya, Tara? Salamannya belok, tapi ujung-ujungnya masih ada sholat, sampai senam pokok, sampai meditasi opo. Iya betul. Itu masalah-masalah tahu bahwa nyebut alasan, ini tambah karu-karuan. Lalu kalau sama tak ceritani ilmu ini. Hijab, ini cara ilmu tak takut. Hijab itu bisa dibikin karena setelah ada hijab itu kamu tertarik. Misalnya contoh nyata tentang kisah Ibrahim. Ini termasuk Ka'bah. Nabi Ibrahim saat dibakar Namrud, niku tenggelam. Tenggene hikayat-hikayat semua tarikh sepakat wonten Jibril teko diutus pengira. Jibril teko. Ibrahim kowe sing jero geni. Kowe butuh apa? siapa Ibrahim, butuh apa? Ama ilaika salah, nanti kowe ora. Waduh Jibril, malaikat kelasnya paling tinggi dong. Ama ilaika salah, nanti kowe ya ora. Ora maksudku itu kowe butuh ke pengira apa tak sampai no. <laughs> Ya jawab Ibrahim panjang ya habbi min soali ilmuhu biha Nah, pengiran betul kue biarang nyampe no. Pengiran serobin. Jadi mampu nggak jujur aku rata aku dhuwur ora aku. diterangno. Fisik maghdud atau kim maghdud pokoke urusan ngoten niku lah sing bojone pornografi porno. Wae bayang tak tabriyane jadi baru bayang dari ayu. Wong Quran bakatane isih wakawai gak terubah. Pokoke ngene gambarane itu orang tak ameh. Mulane sampai negara kurang pornografi yang termasuk susu ngene. Lalu maknane inna anta lahuna in inna anta aluna in sa fa ja aluna napa wong suwargo iku bojone wayu ayu wis ngono cek kawan terus moga fa ja aluna napa niwa matong iku mau eh sak gendo-gendo iki disifati. Para kuwari hanu wa jannatu napa? Nah. Jadi para kuwari dia itu mengalami satu roh. satu nopo, penyatuan dengan Tuhan. Jadi cara wahdatul wujud itu kok orang merusak syariat. Itu semua orang mukarrabin pasti wahdatul wujud. Dia mau Ibrahim itu malah dia ini nganggap Jibril itu hijab. Jibril ke problem, dianggap hijab. Itu tentara-tara. Kayak butuh apa? Dim Ibrahim ya ya lapor. Ama iya apa, Allah nak ya orang orang butuh Tapi yang masuk tuh tak sampai ada pengir. Iya. Soalnya waktu ya, ada pengir. Bodoh kau dhewe. Ya bodoh. Kowe nek ngomong dulu. Dulu mau nengini mantep, nengini ada ono pengiran, ning ada ono pengiran, ning mantep. Nana wingi kalau ajin berjalan kau tak kandang. Nah cara wong awam, ini wong mati dari lagi ketemu pangeran suan pengirang Itu perasaan yang salah. Kita hidup ini wal akhir demi waktu per detik kita bersama Tuhan. Kita itu makan ya bek pengirang, kita ngombe ya bek pengirang, iso ngomong ya pangeran. Kabel bismillah. Sebab itu nih gak Quran orang ono ketemu pangeran dimulai dari mati buat nanti inna solati wa nusuki wa ya wa fatum Batu ya setengah gento itu. Soalnya ini donya rapati ketemu pangeran, jadi selingkuh tidak tidak pan. Tapi kan ate mati, apa nang ketemu pangeran? Tobat. Karena perasaan berarti kau gak mau mencuci Muka perasaan mawar pangeran kan tadi pas kelar. Dan apa momen sejati mulai saiki sampai pangeran, saiki zaman udah babak pangeran kok mati ya, be? Pangeran. inasolati sholati wa nusuki apa? ma wis mlebu makom ubudillah ka anna kataro. Jadi kowe ibadah ke Allah koyo-koyo selalu menyaksikan Allah. Dan itu wis makom kita. Nah kita harus begitu gitu. Apot Gus, apot era apot aturane ngono. <laughs> orang utang apot abotan. Paham ya ora Wah berarti makom dua dhuwur cek ndak yang ngono. Iku ora usah kuat Seorang mukmin harus kalau ngecek ya, ini kalau mikir. Quran bakat akhirat, ya bakat iman sering iman. Jadi setiap kali Allah melarang orang maksiat, setiap kali Allah mutus orang kohat, itu mesti diakhiri inna huwa bima maluna khabir inna huwa bima maluna basir ini kalau mikir itu nunjuk no sebetulnya yang dikehendaki dari Allah di Quran Allah itu harus hadir terus kau kok cuma siat wong inna huwa bima ta'maluna basir kau kok cuma siat mereka inna huwa khabirun bima ta'maluna Paham ya? Akhirat kurasa sok mbek. Apa kowe di audit pangeran ngenteni sudah ben akhirat. Berarti kene dunia ora perlu Tidak bisa begitu. Paham ya? Jadi hijau-hijau kemarin. Di Ka'bah ya penting. Ini pentingnya Ka'bah nak berhasil menghadirkan dari kali alamu anak ya yang wa bisa mawati wa Karena sekedar aku juga Ka'bah nangis, pun gini dungo mustajab mas gambari Pun suka, aku pengen macam-macam, malah gendut menaik, malah keliru. karena tempat mustajab, mustajab kesempatan jalur tuh. Dunia, kejarin mustajab, ngomong mustajab jalur tuh. Oke, bener Quran akhirnya dukul ya wa min rumma yaqulu rabbana adi fid dunya ma la fil akhirati napa wala barang roh tempat mustajab pikirannya langsung urusan do langsung do rabbana adi fid dunya emang kan dari Quran ya nak wong jenis ngono iku amalan fil akhirati min wala sampean ning akhirate ora kedu terus wong nakalan nih mau kon donga sak bumi ya ana ono loro-loro ning rabbana atina fid pokoknya kon akhirat kan berat lha wong Islam dhewe ora arep kon akhirat jagat itu. Dan awalnya gitu, itu jahat anak, akhir akhirat Tapi rata-rata kiai nafsir itu begitu, itu dengan satu jagat, ada orang pulau terus aneh ayat dan pola ikalagun nasi bumimma kasabu. Meskipun kau dungo ngono, itu nanti akan di pangeran sesuai amal sampean. Nah, artinya cek diambil, gue nang dungo tok belum kangen. Kangen. Wah, enak di akhirat suwargo, nang gak pati gelem ibadah ibadah. Kok enak di suge, nah pasti gelem ker. doa ayatnya nanti terus ane ayat tahu sih wakil ada bener ya. Mulai kalau ibu, memakai sabu Mereka tetap akan punya bagian tapi memang harus sesuai istisabe, bedoro sesuai ase sesuai istiak, istiak. Paham pulau, ada ngomong. Oh. nyatanya orang Quran terus terang sebagai ayat itu wonten lirijali nasibu mimma kasabu ya wal nisa nasibu mimma kasabu. Itu nunjuk nona Islam itu kondusif. Jadi sesuatu lagi itu yang ada lagi dungo wes dungo lah. Iku cek digantung sejauh mana dia berikhtiar. Iya. Kebetulannya ayat ulah ikalahum nasibu mimma kasabu. Berarti foto beli rijal nasibu mimma kasabu. Tapi walin nasi nasibu mimma kasabu. Paham ya? Pak enak itu belum cuma satu jaket sawangan. Eh berkat di belakang ya apa? Berkat di tambah bento ya apa? Oh tambah kaji sering, oh tambah terus jadi pengurus KPI ya tambah itu ada hati. Berarti kan nggak tambah, artinya tertambah kompensasinya transaksional kan? Jadi mereka kafe dulu nih donga digone multazam nek nang kabeh nek jiwae pada akhirnya pangeran tidak ulang ambek bukti dia ngamali tapi sepiro oh, itu sini mulai kalau nasi ibu memang kata bangunan apa coba nanti terus no wakil ada benar kalau anies tiba kau punya hatana terus wakil ada lagi hatana tapi kita wakilnya ada benar enak itu ini jangan terus aneh ya mulai kalau nasi ibu memang paham sami ya sampai seneng kasbah utawi seneng betul Haram itu bener-bener sing maka Allah yang bisa menyampaikan kita sampai kita alamu annahu ya alamu ma bisa mawati nabo wa ma fil ardi wa annahu bi ya kulli jadi walhasil yo ya, yang pada akhirnya yang paling penting kehadiran Allah orang kehadirannya Jibril orang kehadirannya kak oh, bener Nabi Ibrahim ama ilai kafal ambek kowe ora butuh apa-apa ora maksudnya butuh apa nek Allah ah, sampai nah apa butuh kowe wis krungu wis ro dhewe ilmu tadi itu ali di hari. Rapet, rapet, rapet, pokoknya nanti Lita lah mungkin. Kalau orang kasih orang kok jeneng kan kasih ya kasih. Kok kasih ke ya kasih ibadah. Eh, kok kasih ya itu perintah Allah sih jadi. Orang betul kan, betul kita lah kasih. oke, oke, oke, oke, waktu di oke, oke, oke, oke, di oke, dari oke, Woi, gue semuanya tak kecil, dengan apa ramah jadi aku mulai di bawah suara kelang sini lari. Iya, karena begini. Eh, sini aku sobe itu kan jadi saya ini. Gue tenang, kalau ya, begitu. Kalau lah tidak gitu. tidak sepanatik wahabi musyrik buat ini. tapi aturannya memang tidak begitu. Kita roh kabar, roh haram, mau kita Fa inna ja'ala dzalik mongko tak temne gawe na apa dzalika ing kono-kono kabeh dijal masal iki krana narik pira-pira kemaslahatan lan mari pira kabeh. Wa fil madori lan nolak kemadorotan agung sang sira kabeh. Qabla wuku ina. Sedurunge tumibane ikilah al masoleh lan fil dari Dalilun ala ini bima wa fi wujud mahu ma wa Fa inna Monggo tak temne oleh gawe apa dari kae mengkono-mengkono ikilah Ka'bah. Ka'bah dadi kiamal linnas. Rijal bil ikilah. Krana nalik kemaslahatan aku maring pikira dewa wa ilmu madhari lan nolak kemadhara tanang iya. yang buku kabeh kok bla uku ya durunge tumibane kabeh dari Allah ini Ala yang ada di perkara Allah bima dan perkara dua kang terima wujud kang sedang dalam wujud. Wa malam perkara dua kang terima barang sing apik. Gambarane ngaten. Zaman Quran ini disuruh, itu kan orang ketok kabeh ini melimpah makanan, limpah macam-macam. Saat ini semua makanan impor ya. Impor sanggeng Mekah, sanggeng negara macam-macam kan wonten sedang sedang. Ini menunjukkan non quran itu benar Wong zaman itu orang pasti ada Saya ini tambah apa? ini Berarti sesuai kalian dewi Allah Taala apa? Yusba ilaihi samarotu apa? Kul bisa. Jadi ini gue kabeh itu yusba ilaihi samarotu apa? kulite. Kabeh semua makanan diimpor nang mriku, diekspor nang mriku. Ada orang mikir ya berarti diekspor. Ila mengerti sira kabeh ana wa tak tengah Allah sadidu ikob iku banget pisan. Ya ate iki mari kira-kira ya. mesti Wa ana wa lan tak tengah Allah wa kafurun akane Qur'an iki aulia iki mari kira kekasih Allah rahimun berwelas di melawan aulia. Ma ala rasulillah dalal, Ma ala rasulillah ora ana ing atase rasul illal balad kecuali nyampe nolak kumari sira kabeh wa wa ya Alamu mungkin sapa Allah ma yang perkara guna kang itu biru ra sing etono sira kabeh lan amali sang amal wa malan perkara takumuna kang nyimpen sira kabeh saya eh, tumpuna min sing nyimpen min mau kemalas sapa Allah kang sira kabeh ikhlas Oh, ini perakasan mau selesai. Ini berkas masalah sosial umum, masalah sosial masyarakat. Dawe Allah kulla yang tabil hobi suwat tayyibu walau a'jabaka kasrotul hobi. Kul ngucap sira Muhammad, la tawi ora padha. Apa alkohol itu barang sing elek sing ora padha sing ora salah, ayo ya haram sing barang sing haram. Wa thayyibul barang sing halal. Walau aja bakal kasrotul hub, senajan to ngidap ngidap no, to gawok no kain siro, esar lo kasih seneng no kain siro, bukan kasrotul hub, aki kejemberan. Barang elek ambek api tetep gitu. tuh to dunya diri putih barang-barang barat wis elek. Oh, Ini gawe aku. Jadi kalau sistem apa saja, sistem ekonomi misalnya, orang tuh sudah tidak bisa bayangkan tanpa bunga. Ewa semono kowe butuh tetep yakin nak halal yo ya halal, haram gitu kok. Walau aja bakal kasrotul. Begitu juga menyambut politik. Politik yang bersih itu jarang sing kotor kuwi dominan. Ora urusan walau ada kata Rasul apa? Artinya nopo, kasrotul kobis itu tidak merubah hukum Arab menjadi nopo. Pahami, ya? tidak merubah hukum Arab menjadi nopo. Ini masalah-masalah yang penting. Kalau nanti sinau dan ikhya dan putih menyangkut asal tanah dan bulan. Kalau terangkan ketika sebuah negara melindungi agama, misalnya dengan presiden dari umat Islam atau dengan departemen-departemen yang banyak di umat Islam, atau umat Islam akan diuntungkan. Dari Imam Ghazali, oke, okay, ada proses-proses bahwa negara biman bilatil haris. Agama itu apa negara bisa dalam posisi menjaga keberlangsungan apa agama. Tapi ada masalah-masalah dengan dekat Umar, dekat pejabat terus terjadi syubuhat, terjadi haram, terjadi manipulasi macam-macam. Dan kemudian ini jadi hal sing kafrotul hobi, sesuatu sing mayoritas, sing luwe akeh, sing luwe dominan. Mulai Imam Ghazali nanti takut ingatan di sini, misalnya ingat, ini kan tak takut. Sing apa itu melok serius ngurus pilkada atau sing jelas punya efek. Nah bupati ini A, senang masjid atau paling gak ke gedung masjid nah bupati ini ke gedung masjid senang nikah umat Islam harus milih harus milih yang ini ketika milih yang ini itu ya resiko dekat pejabat dekat apa ya, dekat luar haram dan juga tapi merasa suci dan ikut terlibat proses yang lebih baik itu ya jenenge lepas dari tanggung jawab paham ya itu masalah-masalah tinggi berarti umat Islam mulai zaman Nabi sampai kiamat Paham ya? Itu masalah-masalah kejadian kita. Sama tak ceritani zaman sahabat. Ketika Ali perang dengan Muawiyah, ya. sahabat pikirannya sing netral netral tak bisa Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar. melak toko, kalau pengen pasti melak Ali. Kue melak toko, nih pasti milik apa? Muawiyah. Terus sahabat sing netral netral muni ramelok melok. Terus kita kok, karena akhirnya melok melok terus bener sih. Kan mesti nggak salah kita. Nah, eh, itu bener itu kok rapuh beda. beda. Paham ya? Tapi Islam ya ngomong PKS, PKN, UP, Kuwakit, sampai macam-macam partai. Tapi tak kok itu bener. Nah, kalau DPR malah jawabannya gampang kan, sing bener sing untung no, masyarakat sing kangelan. Ya nanti di kepentingan jawabannya jelas kan, sing nampung deh, ini sing untung no. Malah orang ikhlas malah angel. Eh masyarakat yang dulu atau ini partai ada di bener itu kan bingung tuh. Nah pelakunya kan bener bingung. Gitu. Di sini lampung itu ya, pilih sih ya, kok repot. Berarti buat deh, berarti partai liang, partai itu berbuat deh. Malah jelas kan. Bang, ya, eling-eling ya. Jadi ngendikane pangeran barang elek BAP selalu berlawan. Tapi gue itu sampai ke idam itu, itu sampai kalah walau aja barang apa. Terus Malah kalau matur nuwun, belum sering kode tempat jawaban sur, aku matur nuwun ke Islam kota. Neng kota kok non ikhlas, sama ini gemerlap. Ya, teng kafe-kafe sama ini gemerlap, Gue mesum di kuat. Tapi nyatanya ketika banyak orang soleh, uang pendura banyak merantau di Bali, memberanikan diri gawe masjid ya musola. Saya Islam teng Bali jika kata. Neng Yogyakarta, neng Jakarta ikut maksiat, Jakarta ikut maksiat. Nyatanya PKS menang. Jakarta itu macam FPI ya di tengah. Pengaruh nah, saya ada masalah dukung FPI-nya atau PKI-nya enggak. Artinya betapa kebaikan harus selalu dimunculkan. Dia tetap orang guna. Guna. Artinya begini, andai kan semua umat Islam itu silau ada kebabilan, soalnya ini Jawa itu sebelum kabin, terus gak mungkin urep-urep aku, aku. Akhirnya kira terus yang menang ya partai gendong. Mereka Islam gak dua nyali untuk ngetok ke Islam. Islam. Nyatanya ketika PKS mulai-mulai di Jakarta P3 juga, P3 pernah menang di Jakarta, PKS juga pernah menang. Itu artinya apa? Benar pangeran. Baik, baik jelek, orang arah kodoh. Tapi kayak coba kalah, ambil gemerlape, kasrotul. Itu barang elek itu sebetulnya kerop. tidak pernah menang. Nyatanya ketika Jakarta dilawan oleh kesalahan, dia menang. PKS dia menang, P3 pernah menang. Tidak dalam rangka konten partainya, betul yang salah paham. Artinya betapa moral ini masih bisa didukung dan juga masih banyak yang dukung. Padahal untuk Jakarta kan kayak minder tuh, ya tapi ngomong apa tuh sama ini rawani. Iya, dia betul. tapi ngomong akhlak tapi ngomong sholat tuh nak dulu gedung tak mau nomor dulu kayak singkat kafe. Dia betul. Tapi nyatanya enggak ketika kebaikan dimunculkan. Dia benar, PKS dia menang, P3 menang mereka ini Quran piye wae titai pengirang ujung ujungnya wa ma mayan fauna apa yang butuh nopo filar sesuatu yang baik pasti punya posisi apa yang butuh napa lihat ini mau apa Pak Ahmad baik saya bae nopo? jifara dapat itu pundi kalau ini mau mikir di masalah ini orang yang sedang jadi WTS atau yang sedang jadi koruptor atau yang sedang jadi penjahat atau gigolo atau apa saja bentuk-bentuk masjid itu itu rata-rata asal mereka masih beragama itu tidak pilihan terakhir juga tidak pilihan final mereka masih punya perasaan salah masih punya perasaan ingin kembali ke Tuhan masih punya perasaan ingin toh jadi sekali kebaikan berani konsisten pasti ini kalah sebab itu jadi ditanya pangeran sudah aku aja kalau batin asal jahat berani datang asal kebenaran ini berani nah ini masalah wong ciri utama wong Islam wedi ya karena kebenaran gak duwe gak duwe Lalu kalau bolak balik matur, saya itu ngerti, saya Islam kota rata-rata seneng maksiat, tapi kalau mel matur nuwun, karena mereka punya keberanian itu Islam di tengah-tengah gue mati, mati. Jadi mencintai pengeras yang kerja aku wajah terbatas. Tapi kemudian kadang hakim tidak berani, kita nggak berani datang, nggak berani melawan. Mulai ketika tiang-tiang bijak, umat Islam wis kehilangan satu sifat iman sing prinsip yaiku mental kendel keberanian. Sebab itu Nabi sering dengar Allahumma inni a'udzubika minal jub jub Sangka rasa gak wanina. Ya misalnya wong macet kula bolak-balik matur. Wong gawe niklat dengan segala risikonya. Wong jadi germo dengan segala risiko. Jadi WTS ya dengan segala risiko. Apa mereka yang maksiat bertambah risiko? Tapi kita bikin masjid juga dengan segala resiko. Ya, Mulai dari Quran kalau wong dolim, wong fasik wani resiko demi kefasikan, masa wong soleh gak wani resiko demi kesalih kesalih. Orang bikin niklab, bikin diskotik juga rawan rugi ya, betul. Kalau pengunjung aktif juga rugi. Yang namanya semua bisnis juga rawan rugi. Ketika penggalangan dana atau mencari dana juga sindikasi bank sana sini juga gak gampang. Ya betul. Mau tawane cara lahir enak nenggono ada juga. Tapi bagi pengelolanya secara bisnis enak betul. Tidak enak karena juga ada rawan rugi, rawan belum di tiga. Tapi toh mereka berani demi kemaksiatan mereka berani resiko itu ya betul. Bandar narkoba berada berhadapan-hadapan sama polisi ngedarkan narkoba juga berhadapan-hadapan sama aparat. Umpama kong kali kong be aparat itu nyuap. Semuanya juga punya resiko tapi kadang kesalahan tidak punya nyali. Masuk nih gini aja orang pengirang dia aku masjid. Malah nih pulang mau masuk ke makam mau masjid seneng nih para kritis. Mau Islam itu jasa itu. Umpama nih gagal mati atau nih masjid sekolah itu sholat. Mau kadang sing rono wong bingung, orang mesti milih mati ya, rono bingung. Artinya balik itu gampang. Paham ya? Ini masalah-masalah prinsip. Sebab itu kasrotul jadi Ini nasihat Quran. Kasrotul khobis jamak sampai menggungkam. Terus berat gue ke kesale. Paham ya? Kisah nyata gini. Jakarta lah contoh. Tuh, kayak apa Jakarta? Tapi nyatanya PKS menang. P3 juga pernah menang. Artinya, kalau nanti cerita ini ben sampai di semangat. Hampir semua tokoh-tokoh jadi idola secara nasional itu juga latar belakangnya orang-orang murah. Gustur keluarga Kiai, Nurholis Masjid juga keluarga Kiai, Yamin Rais juga keluarga Kiai. Dulu yang dulu-dulu kayak Pak Karno ya karena menantunya Kiai, Pak Karno ngakui pinter gitu ya karena pernah jadi mantunya nopo Kiai. Rasul Praminoto. Tokoh-tokoh yang jebolan Amerika, Australia, yang cara berpikir liberal, cara berperilaku liberal itu juga tidak pernah menarik. Ujung-ujungnya yang menarik cara nasional ya orang-orang yang bermo. Artinya benaran sekali mau tampil tetap lebih menang menarik. Di Jakarta kan di bulan Amerika banyak, Australia banyak, berpikir liberal banyak, berperilaku liberal banyak. Nyatanya mereka tidak pernah menang, tidak pernah mendapat simpati publik. Yang mendapat simpati juga orang-orang itu, sing gelem sholat, gelem bermo. Cuma kadang kita yang bermoral sendiri gak dinyali. Kau bisa bayang nomor pada dakwah yang bertanya, bayang nomor perlu itu. Lagi, likwak gede-gede sing teko sidan-sidan wae nang nanti kono tapi buruh masalah itu ya itu cuma di kan itu tapi ini wis dadi kayak Quran ya agar kul ja'al aku ya, kalau kalau itu tapi kita harus punya keberanian Mana ini tengah ayat ini saya layak tabel kopi itu toy toyibu walau aja bekan apa kasrotul Jangan sampai karena kebanyakan kopi itu terus silau terus tidak punya keberanian. Padahal semua nabi diutus dewi an angka kancah nih. Di tengah kegelapan kekafiran, kegelapan kegeli. Nyatanya mereka sukses. Wali Songo pas datang di jowo ya cek Budo kabeh Hindu kabeh. Pemerintahane cek mojo. Nyatanya Wali Songo menangi gawe kerajaan Islam di diambek. Iku bukti bahwa kebenaran begitu mudah menang. Jal ya, aku ya kalau ngomong. Tapi gini kuah. Islam ala kita Islam Medina Paham ya? Kurang bernyali Mulai pulau purut Lancaran Islam kota pulau purut Bukan karena apa-apa Saya masih merasa utang jasa sama Islam kota Karena bagaimanapun mereka berani bikin rumah sakit mewah Bikin masjid mewah Masih iso landing Gon-gon maksiat mewah Nah itu Gila kerpencengnya proposal gitu. Pak ngaji kudu jujur. kan tetap banyak ngono. Nah, nuruti zakat ya ngambil tema-tema sepenting gue seneng. Itu kan repot ya, itu. Oh, nuruti selera. Walau ada batrajan roga wono kain siro esar roka tegri bunga no kain siro buah kasro dulu kopi sopo ake kesesatan pas pakuwo mongko wadiyo siro opo hai ngopo ekitar kitik seinggal tinggal kopi al dil albab wong sing duweni akal lalaku no siro kabe itu beli guna ibu siro kabe eta fujuna tegsi bejo siro kabe Wana dan temurun nama aksar. Ini kalau terang lama lagi, sing mungkin ngapal Quran sangat ngiling-ngiling. Dalam satu ayat, Bismillah malah lebih sorry. Istilah pengiran apa? Anjala minas sama imaan. Iling-iling. Anjala minas sama ina apa? Maan. Fasalat audiatu bikot garijah. Fatamalat juga gabatar. Wa mimma yufiduna alaihi nari tiwa asliyatin aw mata izabatum itu terus fa amma zabatu fa yadabu coba wa amma ma yan faunna fa yang butuh nopo tidak terus ayat taga di ayat ribu wahul jadi zaman bahwa Habhadu mendirikan NU Niku kan ayat itu turun. Kalau menang kecil itu loh waktu eno ngangge pen niku ayat tidur itu ayat niku gue gitu. mboten. jadi niku anjala menasama iman sampai Pak Ahmad Jabal itu baik bab napa? Niku cerita nih ngoten. Tadi lo tak cerita, zaman Nabi dari Nabi pertama, niku rata gendoh gendo-gendo, termasuk Umar cek gendo preman. Tapi urusan wong di nurani, dari cerita nu ala nafsi nopo. Lah nurani ini sing abadi ketika Nabi telaten, ini nyatanya Nabi ku menangi wong Islam mayoritas, yo menangi wong kafir kan? Sama cek neng kampung ini. Kiai Eto masuk surat kelurah langgar pencet, tetep wong paling ada pengaruh ya wong ibu dibanding tukang mabuk atau tukang minum gitu. Lu gak fair mau, artinya betapa kebaikan tetap menang, menarik. Meskipun di seneng kiai orang mesti wong tolak, asal ini rakyat tangga mamen fatwa itu. Ya, yang terus menanam kebencian, mau rasulah merokok. Asal gak bisa lemah tuh syaratnya. Jadi lu ini hidup di satu kampung mau rasulah sholat kafe, gunto kafe. Kue bergerman itu pengaruh kepada sampean. Asal mau kelaten tuh. Orang kelaten telaten boleh pengaruh, konsisten pada kesalahan kamu. sih saya pengira. Tetap buat amal-amal yang pak Unas, bayang kusufil. Malah sing ngaji kula kudu maca sejarah. Delok sejarah Mbah Tim Asari sampai Mbah Karim. Daerah di Jombang ke Jombang Abang menangi iku kebon prostitusi. Gone Gus Hakim saya rugi, jadi itu yang menangi soditan di sebuah prosti. Jadi malah saya rugi gak bodoh niat di pikir WTS. Nak menang aku beda jadi santri. Lalu masanya mantan santri mau ngambil kabel. Nabi mimpin jadi nabi yang menangi Umar Gendong, ya betul. Sunan Bonang mungkin kali Joko menangi mantan besi bajingan. Dulu sejarah Nabi sampai wali. Rata-rata ini apa? Nah, lo gendong gitu. Ya karena mental gendong itu tidak mental yang abadi, mental yang abadi pada manusia itu badiro. Sebab itu badi, badiro ini akan abadi. Artinya apa? Ketika orang yang ngipuk-ngipuk badiro, itu mental rawat rawan hilang. Sekuat mental badiro, badiro. Sebab itu para wali, para nabi di sejarah berjuang diri, ngerti-ngerti pengaruhnya ke kata. Jadi kayak Jawa, ambil Mekah waduh. Karena apa Islam jujur mayoritas, bahkan se Indonesia. Artinya betapa mudahnya menang kebenaran. Mereka itu mau. Fa'amma jabat itu kayak jabu apa? Coba. Mereka barang-barang yang sifatnya jabat itu mau payah jabat. jalan kok ya hilang. Wong WTS juga kepengen tobat, ingin kembali. <laughs> Maling juga kepengen tobat, ingin kembali. Tapi mau terus kemudian kadang wong ya mbak melainkan kebencian, ya itu sih jadi masalah. Kita sing di dua dua anu jadi wong soleh, jadi penonton masyarakat malah melainkan kebencian. Wong kok makale mau orang Arab di sepuro pengiran, wong kok mau orang Arab di suwarga. Ini yang kita salah. Zaman nanti tidak ada, ajaran Nabi begitu itu dah. Nabi nak ngendikan Allah masih kami fa innakum layak. Gusti amun sekso mereka jadi gendut mereka roh. Allah masih kami fa innakum layak. Lha kowe soleh rumah tamu krono nurani mu iso wae krono ke anak iya. Lha kowe anak gendut iku ya dadi gendut. Wong soleh tepaan ae koprol. Ya kan soleh tepaan to, Guys. Mergo kowe dilahirno ning faktor kali. Artinya kan usulnya tepatnya kok bokro kan Sama kalau nuruti Sebab itu kita harus pakai mental kita tanam lompatan Pada dasarnya kebatilan rawan hilang Ya, ini gua kerja aku ya bahasatul jadi Cara sebagian surat bal naqdhifu bil haki 'alal batili fayat malu, faida idza huwa ya, Kebenaran ku akan merusak kebatilan fa idza jika Akhirnya kebatilan itu kau? Zaman era otoriter, misalnya dalam era global, era otoriter, ada sistem diktator, ada sistem ada. Akhirnya semenang ya demokrasi, mereka lebih manusiawi dibanding sistem diktator. Di Bali itu banyak teman saya, saya punya santri Bali. Ini cerita pulau. Lalu gue mau Bali kok mondok. Dia ya, cerita di cerita, bapak pulau merantau di Bali, terus mentalnya Madura tuh. Yang kayak warung damai habis sholat habis ya sholat apa apa. Jadi ada masjid ada Ya, Misalnya ini kata masjid Bali. Perantau perantau masjid. Masa Islam yang ada di santri gaya gue, jadi pedagang. Pedagang gue Islam ke sholat. Itu sih gak Paham? Itu nunjuk no, betapa mudahnya kemenangan kebenaran. Rasa ngotot-ngotot niai. Lewat dagang bisa agem, Islam yang ada lewat dagang Bali, waktu masjid banyak, lewat peranto-peranto Lamongan, Medu, Medu. Yang Singapura di ngoten, Singapura orang Islam itu yang bawa ya. Mereka merantau mereka jadi mau Bali, mau Madura lah biar aneh Jadi bro itu tidak lah, sholat sholat. Nah elek yang jauh kakek muda Jadi kumpul orang nakal tidak, ibu-ibu, kakak Wah, sholat itu sholat, kok repot. Tapi ini resikonya kumpul daerah gue, rawutan gak ada di ada tempat yang dia ada. Mulanya nak nekat pas Bali ya. Ya tapi nyatanya fakta. Itu tadi, karena manusia itu punya nurani. Ya, kebabilan ini ya, sesuatu yang nggak sesuai nurani. nurani. Jadi Nabi menangi Umar Gendo, yang menangi Umar sampai layak jadi khalifah. Sunan Gunung yang menangi Kali Jogo Gendo, yang menangi layak jadi panglima perang. Sampai termasuk kategori wali soh. wali soh. Mereka itu mau. Wali-wali itu yakin betul ya. Dewi Allah, kulja aku, ya jago Paham? Kulo mau cek tuh bisa bisa. Bakari sejarah yang ngoten. yang terboyo, aku mati ya. Terus ditugasnya kalian baca matahari kan yang terboyo, ono petinggi, Makau kita saat ini jadi kota pondok batin diambak yang jombang itu terkenal yang hijau beda apa ada nyatanya gitu itu tadi jangan tanamkan kebencian ya, jadi marah ini mental-mental fakir uang belum difonis ngomong sholat saya jadi humi rasa kadang termasuk fakir itu kan sadis sekali pemenang rasa olah karena rokok ngomong sholat itu sering dihukumin apa rasa itu kan udah biro-biro sholat Lu kan ngeri loh. Fatwa-fatwa ngoten. Hanya salate sakane salah. Ya nek sakane salah jadi bener Walaupun hukumnya orang orang orang jadi semangat bumi wong dia salah macam semangat semangat mental itu apa kalau ini tidak kau yang kampus di negara terus dia waktu karan perkara pancing ini zaman jadi dia udah senang itu karan tapi kalau kiai sudah ada karan saya ini jadi kiai tarana di luar partai lalu satu nah nyatanya si kiai hati ini jember mau ngalih, hati ini jember baru partai ini justru gitu, terbaik jem jember sementara itu karan tertaranan semangat lu jajal Biaya sing cilik e mentalnya hati ini jembar, terus ngalih hati ini jembar. Besok partai, besok buat tetap jem jembar. Mau ngalih ini sirokus tot, sedih. Karena sing hati ini rasa jembar, ya tetap aja dua gila raka ruan. Banyak dulu kita sedek, degil. Paham? Itu masalah-masalah nurani. Tapi gini bu, itu sesaat semua paham. majelis itu, ya bu, apa? Coba. Sing akhirnya bu, amma mau nas, yang kusun apa? Hilang. Fatakullah mongko dia sira kabeh Allah ing Allah kita lagi ing dalam tinggal ikilah fokus kudu ninggal fokus ya oleh albabe wong sing duweni akal. Lala kuno sira kabeh to kudu nabi sira kabeh tapi nan sira sira kabeh. Wana jala lan temurun nama akar wis masar ngekeh kene sepuh akeh soal lagu ing kapok ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alladzina amanu la tasalu an asya in dalam tasukum. La tasalu ojo takok sira kabeh an asya sanging pira-pira perkara. Ya ojo takok takok nak. Intubda sing lamun jelas, eta gar sing jelas laku maring sira kabeh. Intubda lamun dadi jelas apa asa eta gar sing jelas apa asa laku maring sira kabeh Mongko malah dadi elek ngelek apa asa pengisi sira kabeh. Lima krono perkara dia kan dem asa ndak masa koti sange masa. Dikewo joto kata kok sing akibat kok malah dadi ora karu-karu, ora karu-karu. Jadi ini mun sih sinau nih, ya. ayat nih, tenggine ya, tafsir-tafsir wonten hadise Nabi nak diceritani tiang menang. Misalnya wonten tiang cerita, Mustafa ngeten-ngeten mbek mertuane ngeten mbek bojone ngeten, tono cerita wong ngelak-ngelak tanggane jauh dari Nabi itu menengah. dari Nabi ngendikan layak luhuni ahadun al ahadin saya. Sampai uang itu kerumun cerita macam-macam. Aku tentang mulia beberapa Fa ini uhibbu buat aku ilaikum mbak ana salimu sodri. Hati seneng ketemu wong hatiku selam. Ini kemarin ini jang-jang tukang informasi. Enggak, <laughs> masalahnya gini ku, ora maco ki tujuh semua wakil tak kok tangga satu tak keluarga oleh-oleh ya elek. Elek. jadi kiai terkenal, terkenal wali terkenal semua wakil terus Tak kok no tangga ini, ana harus komentar, alami nyiprak. dia <laughs> betul. Mau tak kono ponakane. Enggak, gue kada nanti kalau utang ibu tenang. Tapi itu buat tak kono rondo. Orang belum nanti tinggi. Eh, malah karu karuan. Eh, orang mau bare. Dia tuh wis drengki seneng nak wong gede tak. Salah. Kowe wis drengki ora informasi ngono cocok. sih. Mulane saja tuh ora oleh wala saja satu wala tab badukum. Mau mulane dianggap infotainment ibu kan tapi rasa boleh ini Niki niku Gusti ange medhit ini tukang eten ini tukang eten Tukang apa kono urusane dhewe-dhewe. DWD. Lah ora kowe ada malah komentar untuk beda lagi sampai dhewe Kalau kita mukmin sejati kan sederhana. lu kus ini niku salah jangan kancan. Lagi kuwi mukmin ta mau mukmin? Lah mau mukmin nggak yakin nah kono salah ya ora kisape dhewe. lapor kok ada dari polisi syariat. Malah dari Nabi, aku rasa kabar macam-macam tentang wong liya. Aku kepengen mulang umat wa anak salimu sot. Jadi aku sama. Mau pakai kerungu, dia itu melok partai itu ingin duduk sama ini. Eh, malah mau itu misalnya gue tenan, nak perkara ini kira antuk ngono. Ya untuk duit tenang jauh orang urusannya dewe-dewe. Lah nanti duit haram tenan, aku ono kita ya. Ya. Ini senengan berengki kok. Ini mau sering ngaji tembok jenis turunnya di mental drengki Itu zaman orang jadi tentang tetap ini jenis-jenis moniku Lo ada orang awam hati ini apa? Kerasa-ngerasa ini di kata Mulai penting hati apa? Mulai Quran jelas Sing selamat itu orang ulama, orang wali, orang apa Bisa pengiran ilaman atau apa Bikol bin apa? Mau Islam pengiran sing hati ini Selamat, selamat itu gak niko neko Mau itu orang rukin, mumin Orang ya Takon mertuane cek ibene. Wong kula nate tanglet mboten jarak. Wonten kiai gede mesti pikirane Gula gulane akeh Gus tapi ya ora nyebrang. Wong ponane nggih Itu Gus tapi ambek kula ambek ponan Wadi ya ngono, Ini ya ngono. Kan klasik cerita-cerita Mulane gara ana cerita wali populer atau apa populer dia ya orang terus cerita seputar macam-macam. Macam-macam. Ora karuan. Lata kalau anak ada induk dalam tak tuh, oh, mari kita kecewa malah. Berdua berdia, kiai informasi salah. itu gue akhirnya kecil, suka untuk bocah cah Oh, pak Jum tukang berhenti, tidak kepengen anut barang. Gue tukang rasa ini seradi mental anut boleh panutan. Lalu kita ning dilakon tamu lan gitu Gus Kiai padha tukaran perkara pate. Sing kula tuku sinten? masuk tem kiai dia dalang gitu. Ya sing bener kowe ana tak paham Dik. kok repot. Wong mental kaya kowe tukang ngaji ya berkiai salah. Iku mental wis bejat. Artinya mau anut, mental mau anut. Terus apa aku? Mental jenis mental orang tenang. Anut. Mboten kalau mau pokoknya anut jenengan. Nah anut aku digrengki ya wong. Ini kisah nyata. Suku itu salah. Kiai karena tukaran perkara partai, beberapa proposal, beberapa apa, kue gedeng di dia. Sementara kue di tonggo sing rapati soleh. Misalnya dia seneng nyolong, pokoknya rapati soleh. Tapi gara-gara nak bukan gedeng. Kue nggak bisa rasanya wong iku. Iku nujur atau Imam bisa, iku bukti nak manusia seneng riasa. Kiai-kiai besar atau yang lain itu kan ke anak buah. Usaha anak buah setengah rival kalah teman teman tapi nak durung di dorodo bawa perawan, tapi kan kena gua atur. Atau gua rasa nih kan. Padahal aku gede kiai krono maksiat, iku ora masih ya maksiat, durung sering di dorodo. Senang minum tidak sih? Kita orang sering di toko ora sholat ora kita sering di toko sing ijek sering bitung itu sing ora bener. Tapi kira itu gede kan, terutama nak wong nurut gue gue kadang ngekek iku tapi kena apa kata dia dia yang mau salah titik, boleh titik kan? Oleh budak rakyat. Iku nunjuk nona manusia nomor tiga seneng riasa, seneng mimpin. Sebab iku ambek iki gelem buah ke gampang nyepuro, ambek iki berbagai pak kowe angel nyepu. Mulane nak ngaji sing takke. Jadi di logika. tahu nggak tanya ya kafe sing ngaji ning nih. ambek tangga sing rapati sholat tuh di cawe cok kato ancam cengkak atau nurut mbek kue, ra kowe seneng. Cara bebas mani pakai amu salah sholat. Tapi punya air semacam air apa standar. Bro, berita miring tentang untuk duit rokok sampai gede nggak tahu. Lain yang tinggal tuh anjir kayak malah tuh duit kok pilih. Udah <laughs> tuh duit kok hak bunga bunga bank haram. Nah proposal haram Lah subhat. mau pokoknya tuh anjir gak sering haram cari untuk duit kok bunga gitu. jadi anak buah, sini dia orang belum jadi anak buah. Riasa meneh, kubur riasa, kukuli koti, hati. Mereka senang kepemimpinan, inti dari segala kesalahan. Mulane nah itu tukaran dia itu tukaran di podo nak jadi pemimpin. Mulane gampang tukaran. Saat ini dibilang mereka anak bu, anak buah. Wah intinya uang paling gampang bilang anak buah. Mereka belum bikin. Mana waktu anak buah? Mari rawan suka. Aku pengen mitra amal benar. Kalau lo aja ngatain, lo ngaji lo tau ngatain sing tak ulang santri, tak anggap ngamal rame-rame lo. Mereka terus riasa ke rumah, terus riasa lo. Dulu sejarah-sejarah. Abu Jahal namanya Nabi Muhammad paman itu juga. Nabi juga tampil wae. Ya masara kurekin, hei toko-toko kurek. Umpoko aku ngabari nak jaran metu minsa pasti dari jibat Aku di kia Umpoko kalau tidak ada yang jendengar, apa jaran metu ke waktu niki, napa jenengan benerno kula. Ora barang kok jaran metu kok Jadi paman-pamane majerot na ali kagasiban. Aku ora tau roh kowe, Bro. Terus Nabi ya Pak ini nadirul lakum aku saiki dadi nabi terus semua bulan langsung kita jeneng tak pernah kamu Muhammad jancok ya mertopo Abu Lahab ora pintu Abu Lahab Abu Jahal pintu nak dek iman logikane terjadi anakku ada itu nih dene ora gelem Kabeh bapak mau iman, mergo resiko iman jadi anak

Tapi kafir Umar krono preman salah lingkungan. Umar ku kafir preman. kafir dekne mau salah lingkungan. Wong Umar ku iso mangan. Iku dia ini pinter bulan. Ditonton wong akeh nak tiga dikai pamangan Jadi ini preman pasar bukan tuh emang anak ditonton main gu. Tapi aneh Nabi nak dungo ketika tokoh Quraisy do neror Nabi mergo ngaku Nabi, Nabi dungo Allahumma aizal Islam diu di rumah, Gusti Islam jenengan kuatno di rumah, Mergo Umar itu gendone orang gendo perhitungan, dia ini mau salah lingkungan, salah atur terus jadi pre. Tobatnya gampang. Betul zaman gendul gak niat melawan nabi, orang niat melawan kebenaran, mau salah lingkungan, salah atur. Akhirnya iman tenang. Bar iman Umar ketok premane, sapa ngalang-alangi Muhammad dia to. Saya gede karena belas sing <laughs> Sebab itu nanti saya terulang gerkiai di bendera gendong. Nabi Bedi itu di rumah mantan apa? Beto. Paham ya? Sopo wani minyak gue wono promo, berapa di macan tamil? Lo penting, itu sebenarnya sejarah begitu. Zaman Nabi ngadepi perang-perang. Iku sing kok dadi khalifah, sing kok dadi panglima ora Abu Bakar. Padahal Nabi nak lama Abu Bakar jundul langit. Wong paling soleh, iman yang sok dulu ditaker iman Abu Bakar ya ora ben. Tapi nak urusan perang tuh paling benua ada juga mantan gen. Nekat. Nyatane sukses sanggar paling benua dadi khalifah kenapa dadi panglima perang kenapa? Iku masalah-masalah sing wis klasik paham ya. Jadi masalah itu masalah kubriasa. Ya. Jadi sampean gedeng kiai itu masalah rivalitas. Lah anak gue be tanggam sing rapat Islam nih urusane ora rivali. Malah <laughs> nih sampai yang ngelem-ngelem Sawangan nih kasuan dekat tapi hati apik boleh. Orang ngelem nih nek aneh. Piye karepe utek jeban ra iso ngelem jeban ra iso. Mergo terima perlu mbah itu tau untuk duwe samen. Ini, ya. ya ujung-ujungnya perkara gergi juga udah kok terus. Nah, mulai biasa. Kalau ini di layar BKN sampai TKP, dia ini uang terus sama itu bisa Kau ini kapan-kapan nih ujungnya. Cerita abe aku ngitung duit dia, aku ngitung duit uang. Iku lah duit uang nggak ada, uang macam mana duit? Uang kali-kali cerita duitmu dewi, aku sudah di duit kami ini kesini. Orang di duit dia begitu duit kalau nanti kita nyata, Radullah itu Bani Khalil. Dulu kalau di sebelah kiri, Radullah tadi kita topi tentang bangkalan sini Radullah itu ya Bani Nawa. Khalil nanti itu Naman mau datang bahas sebelah kiri, tentang Khalil. Dulu tentang Bani Khalil ya. Kan? Di kocok tak tahu, kamu Mustafa ya, kunak kuno. Wes, eh, wonten santri nak zaman modok kan sufi-sufi atau enggak tap haram. Barang juga itu haram. Kabeh kiai zaman modok orang haram. Ya mereka kan enggak tepat, Anda ya haram begitu. Intinya suatu saat kancane tetap kiri, yang kiri ada orang tadi terus jaga su, sufi juga. Ratu lah mungkin dia wakil dunia ini akeh, teko. Intinya protes, kamu itu tidak kayak dulu, dulu kamu itu sufi, sekarang itu kedunya, mobil empat, soal itu dunia ini kan. Jadi ratu lah enak siapa, ya. kamu kok tahu? Iya, saya yang punya harta aja tidak tahu. Kamu kok malah nggak ikut punya harta kok tahu. Kamu itu sufi model apa? Sufi itu nggak tahu dunia, tapi marah dunia nih. Dunia. kiai wayang ki ngoten alasane. Eh, wong bojoku dari aku ra bojoku ayo. Aku dulu bojoku ayo aku halal wong bojoku. Lah maju. Lha malah dua bojone. Tapi wong datar kena hijab. Omongan ini semenarik. Soale iki iku sing salah. Padahal cara peke, kue nyeritakno bojone wong kue salah. Roh ayoran ya wis ah. lah. Lamune keterusan roh bodine bareng malah. Bojone apa? Nah, tapi sawangane ngene iku sing ben bener. Niku zaman akhir. Ya. Wong dengki duwe pengaruh. Mau nggak tahu tiba-tiba mau terus betina di tua aku perkorongan. Agar ah, tamu santri terus setengah kiri. So mesti tema pertama ngangkat salah kiki gede itu dua itu untuk buat di nonton. Kita tak ada dari nonton. Mau tenang terus di. Boy kapan-kapan dia cerita duit, cerita duitnya. Paman bakat uh, duitnya dia. marah ini dan untuk duit sama orang sama orang urusannya dewi video gue iman namanya ini salah tenang kemudian ya itu lagi kita nama ali ilah wa alaikum makum ilmu. Intuk daramu jadi jelas darah tegese jadi jelas apa asak laku maring sira kabeh tasukum mongko ngelak-ngelak apa makum sira kabeh. Lima krono perkara dia lan dalem asak nama sakoti sange masak. Wa inta salu lamun takok aneh sanging ada ila yunazzul Qur'an. Ing dalam narikane den turun apa Al-Qur'an Qur'ane di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing zaman Nabi tub dalam moko den jelas maka ada laku maring Jero kabeh. Al makna te maknane ini. Ida sa'altum nalikane takok sira kabeh an asya ing sanging pira-pira perkara di zaman. Kula kadang siap sang isya. Banyak tanya itu sombong iblis. Iki ingin. Banyak tanya itu sombong iblis. Kau hadis Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa khilafuhum ala anbiya. Jadi orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Tanya itu sampai iblis. Misalnya kan makoi kiai ku piye, tangga ku piye, asal usule piye ku iblis kan. Mergo kok tanya iku mental tajassus, mental suudun. Wong kakean takok iku sanga latar belakang napa? Suudun. Akhirnya jadi tajas, tajas. Mulai Imam Ghazali sampai ngeten setan mungkin, itu mau termasuk para filosof alam sih gawe sopo ya Allah nah, terus Allah asal usulnya akhirnya akhirnya ngendikane Nabi sampai pada titik paman sekolah Allah lalu pertama induknya Allah Allah Dewi piye asal usulnya sebab itu banyak orang yang sesat berdoa akhirnya terpancing di pertanyaan-pertanyaan sampai begini Masa uang selawat itu kan ada kuburan dia, nanti akhirat dia sebenarnya aku suatu jadi Imam jalan kan aku dermono atau omongan mangan pura-pura nganti mati fanam batul kata kamu sakit nanti mental kritis ngono di mental atak filsafat ngono jadi Imam Ghazali fanam batul kata kamu Dia atau turu mangan nanti mati mati Faham ya? Karena masalah kata takut umur itu. Misalnya teman tanya saja, apa saja? Faham ya? Ini masalah-masalah yang cara pulau bagi umat Islam zaman akhir tidak harus dijelaskan. Memang kita harus kritis, kita harus punya bahan, kita harus punya materi untuk memutuskan sesuatu. Dan itu butuh informasi itu jelas secara rasional. Tapi tidaknya informasi ini sampai ini sebagai satu materi murni. Tidak sampai kamu terdorong kebenci, kebencian. Masalahnya kita udah mental gerengki, utak kita utak utak elek. Jadi misalnya persisnya PKN itu kayak apa, PKB kayak apa. Soal informasi ini karena mutu, ini dapat uang, dapat order. Nah umpama hatimu atau kebencian, nah nganggap itu satu fenomena biasa. Satu kontrak politik pasti ada uang, satu kompensasi bergening power pasti ada yang dikorbankan, ya ada yang diuntung. Kenapa kamu tidak mengamati secara intelektual saja? Itu dianggap fenomena biasa. Ya. Satu order politik pasti ada uang, satu kontrak politik pasti ada bergening power, ada macam-macam. Gue yakini itu sebagai informasi biasa, ada usah melahirkan keben, keben. Ya sama misalnya kita rapi tak kok. Nah bocah kafir bapak ini ya sholat orang. Misalnya dijawab orang tuh Orang dia sudah selesai orang sholat. Jadi mau ada di mantune rapat pertama, jadi mertua besok. Selesai kan? Merasa ada kebenci. Bulan ada orang sholat, berarti ada orang abangan. kiai soleh-soleh oh jebule iya, doyan duit itu Ya piye Ya itu kan wajar-wajar saja. Artinya bukan urusan membenarkan, tidak itu harus murni sebagai informasi. Informasi. Tapi jangan kemudian melahirkan kebencian. Melahirkan kebencian itu tetap salah. Maka ciri utama orang baik adalah ruhama ugai. Nah, yaitu saling asih antar omong Ini gue eling Jadi kita mencari kebenaran, sampai melahirkan kebencian. Ayo nah, melahirkan kebencian, gue salah. Mergo kowe ra koyo sifate sahabat sifate mungkin sing apik ulama ubay. Eleng-eleng. Jadi misalnya sama nak cocok di GIC Adib, gak cocok aku model titik sebagai itu informasi. Gayanya aku rasa senengnya udah ya. selesai. Tapi rata melahirkan apa? Kebencian. Nah itu melahirkan kebencian itu salah. Mergo cara Quran wong mukmin kon sering donga wala al fi burutina ghillan lil ladzina anu ya Allah ati kula yo sampe ana sedikit kebencian lil ladzina Lan masalah kebencian semacam macam Kue di sini iyo gedeng di sih kan gedeng kono untuk proposal lancar kira lancar juga gedeng. Tidak jadi orang kafir juga. Masalah gedeng sing wis entek saya lek lan lilladzina untuk krungu wah ono kiai kula tak dibunut nyatane doyan duit nyatane ngene piye kan dan kiai kula ora kepen bonus kuwe cuma untunge opo Wong kiai itu nganti gelem duwe perkarane diperhitungno lha timbang nuruti citra kere atau ya, citra bapak belum tidak sebenarnya itu. Ya. Mungkin ya bosen di citra akhir dibeli Paham ya? Jadi itu masalah-masalah itu sing prinsip ya. Wala atas fi qulubina apa? Khilaf bil ladina apa? Jadi kebencian-kebencian itu gue buah. Rasa cocok ya rasa cocok biasa ya. Al makna pala tasalu anha wa mata abda. Al makna itu maknanya ini. Dan saat itu menalikannya takut sirokabda anasya yang sangin berobro perkoro. Di zaman ini belum zaman ini. Bila dan mengkatin turun nopo Al-Quran Al-Quran diidgaya kelawan jelas nomad asya Wa mata telah nalikani jelas nopo Quran haing asya saat mongko jadi elek apa asya kumring surah Gua Kena dijawab akhirnya orang sesuai keinginan empe kecil kecewa Fala tak selalu mongko cerita kok surah kabe Anak sangi asya Ini mau gue seneng perawan iwa ayu kabe cocok Gak ada apa informasi asal usul dia mantan makan kita iku malah kecewa kan akhir kita koi bapak lu gedung Malah kecewa kan seneng ya seneng kok repot. Senengane kok gawe re jadi kiai ku tak ono, nasate piye? mantu bagi utama. duduk sana saya gak mutabar juga ya duduk sana saya ramu oh, ujuk jadi mursyid sana saya kondi mutabar tau orang kudu mau boleh mana waktu yang malah apa yang kita protes dulu yang ini militer kita protes dulu ya satu Muni bayar kita minta uang ya, kita protes dulu untuk SK. Orang-orang di mana kasih syarat iridan untuk SK untuk anak. Eh kadung pedreng iki ujung-ujunge kowe kepen modis iku ora mutabar aku mutabar ngaku ora umum. Iya betul. Ujung-ujungnya kok kowe ate darane iku ora mutabar aku mutabar. Iku ora bersamaan aku bertensi napa? Muni ora pandhawe mari saingan ambek aku. Aku tak cukup muni ngono wae. Oh, apa muni ngono kok mubangmu? Ya kok dia tak mau Eh, dia itu jadi toreko sanate kon dia. Lah maksud tuh dia, tak apa maksud tuh dia. Lah toreko nak ana sanat kan gak sah. Jadi yang termasuk tuh aku tak maksud tuh. orang kita nah, kita nak toreko ada sanat kan gak sah. Orang maksud tuh dia, kalau maksud tuh kata orang sanat kan. Maksud tuh dia. Wong itu kan jajaran gua ngono. Ah gampang ya. itu biye, gue maksud sholat sana itu biye. Paham ya, gue kakean takon. Ini gue mari nopo, Pintu dalakum tatu, mari repot. Gue antar takon, mari nopo, repot. Fala tasalu mengkodoh takok siro kabeh aneh tadi asal. Apa gua buatnya? Apa yang pura sobo Allah Allah aneh tadi ilas ya? An masalah tikum takon di aniro kabeh. Tapi fala tahudu mengkodoh balik di rokafe. Salah tahu tuh bagi kali ini siro kafe. Wawahu dakwa wafurun halim. Dan tengah akeh nyepurane halim untuk menunda siksa. Halim tak kiri ukuban. Menunda siksa dengan halim. Kesalahan teman-teman aku hanya ada ilah tak sopo kaum kaum kaum dikum tangi sedurungi siro kafe. Tako ambiya rumin yang berapa nabi ini kau. Fauci kau jawab sopo kau. Dibayari ah kami kelawan rango hukum-hukumnya asya cuma asbahu dia kafir Monggo nuli dadi sapa ngakeh soru dadi sapa ngakeh biablan nasa malah kafiri nang di kafir kafir iku mau kowe kok detail ya akhirnya kecewa akhirnya kira seneng kiai ya kira seneng kiai bisa seneng sapa wis seneng gendong zaman akhir kiai wong paling tolak kok malah kowe kira isa kira isa seneng kiai gara-gara sering takok informasi kiai akhirnya kira seneng kiai ke ya, kiai menungso mesti gak ada salah Akhirnya dia malah gedeng ya. Tapi bek tangga mending orang kiai rapat itu lah gue berkorok Perkara kena dikong. Ini bu penyakit ini bu, Rumusi di hatimu gerayan. Kalau berhenti aku kerana mencari kebenaran. nah kenapa ini bukan mencari kebenaran. Lu PKI gak ada oleh. kita lagi ini tuh so tenang, tenang, tenang. Cuma asbahu mengkono jadi sopong akeh solu bisa jadi orang akeh dia kelan asya kafir ini kafir kafir. Jadi akhirnya malah kafir, akhirnya ya malah ke gede. Kita tinggal tiga wong akeh alam yang amal dia kelan saja. Masya Allah wa hura gawe sapa apa wa apa esar wa tegese ora tau nyariatno sapa apa min bakhira den sanging bakhira wala ta ibadi wala wasilati wala har. Iki lengi-lengi. Jadi kadang ada di sisi ada sesuatu yang kita paksakan. Hakikatnya ora tau. Jadi wong jahiliyah itu aku dari tanggung mau yang kabel. Ini untuk tanggung kabel. Orang Arab tak sembelih, orang Arab tak kabel. Itu buat asal ya. Penghormatan yang berlebihan begitu itu tidak boleh. Meskipun sawangannya kalau mau yang kabel. Kama karena kalau oleh orang sopo ahli jahiliyah, di sebuah ahli jahiliyah, kalau aku melakukan sebuah ahli jahiliyah. Rawangi wasa sebuah al bukhari wa bukhari an sa'id bin sa'id kola al kafirah. Malah ini buatan mana ya. ini. Mana ini kafirah nopo? Bakirau ala titik si unta atau kewan Yumlau kan dijaga budaruha Apa duruha, apa susunnya bakirau di tawakis Jadi orang oleh dijubuk susunnya Mereka kagak berdoa-doa yang pinggirnya kagak Fala yahli gua mau orang kena meres, orang kena jubuk yang duruha Apa asim dan atas Wasaibah salah sisi sama manusia Wasaibah di saibah ku alati ku kewan Lalu nana Kau nasopo ngake ku Goyong sopo ngake dan saibah di alih hati Pokoknya cara saniki wis di wis di napa nagar no kangge bergolo. Pala malu alia seun mau orang kena ditumpahi. Oh iki kewan itu tak tanggono Ka'bah, tak tanggono iki ora oleh ditumpah. Timpah, bukan asal. Berlebihan-berlebihan bukan asal. Wawatan hadis kewan sing jadi hal al dia wal ini Padahal jelas kaki kafir kan dituntun nih sahabat. Nabi kita, ya aku bawa apa? Niki kaki kabar ya Rasulullah. Gak tumpahi. Bukan nih kangge orang tumpahi. Engkau kadang ini wah, penghormatan yang berlebihan akhirnya malah jadi apa? Sirik, akhirnya buatan karu-karuan. Wal wasilah tu ne wasilah itu anak kau sendiri, itu tempat yang terawat itu karu di awal ini ada silikir unsa. Yang pertama di kawerno kelawan winter, cuma tusan naga tujuh unsa. Terus lahir itu meneh. Wa kami sayyiduna hari tua gisi. Ya bodoh. Persembahkan kan bu. Berolo berolo. In wasalah ada umat di ukro. Lita ada bina umat dabar. Mak repot. Jadi nalikane sepuh apa salah sini untuk bukrok lamio lecet bina umat gagal. Jadi dia anak itu pengpin pintu. Wal kamu tehanu pahlu ibil itu untuk yang lana. Ya beribu adiro bel maksud pernah ngawin melawan hitungan sing itu. Jadi misalnya untuk anak keluarga mau kena iso kawin sing itu aku pengpiro. Beribu kurang oleh kawin mergo gendut kok diplok tapi di persembahan kang dero faida kodo doro baru mongko nalikane wis kawin apa ikhlas utawa dawuh mongko ninggal sapa ing ikhlas al fakhal li tawahid wa aku min alhamdulillah no sangka beban fala ikmalu ali seun wa mau alhamdulillah itu secara di kami soalnya hasil nonton sing disucahno mergo ape persembahan ambek tawah ngoten niku nganti saniki paling luwe penting kue kue tinggal jadi budaya waktu terus tempol mulai kebun ke Islam sampai ke bubu boleh tael di tidak tidak nonton nah, kue sekarang kalau cilik sama dulu tidak ada batamar bapak kiai nanti di jarak ini mau kampung di lubang rumah di bentuk kejarannya ini ya dari baru kan ya tetap tidak ada nih jadi jarang mana sekolah waktu tetap apa Nomor itu wajib dia. mulai ingin nanti siapa di wong. Ya kok seneng ya, terus ini ini solo ya, wonten kebu, kebu bule, kebu kita, empat macam Ini ini berdua ya, ngejaran. Lanjut repot, ya, mitos-mitos lanjut repot itu tadi, karena tauhid kita ini lemah. Ngadepi sesuatu yang jadi mitos gak dinyali, apa yang lawan gak duit. Lah kula niku saniki yang teng desa kula, namun kata ulama. Mungkin sesuatu yang daerah ini gak udah didolani. Malah aku lah sering tak dolan nang mriku, karo ane anakku kejinan. Iki lah cara. Orang wis tak gede, nanti obong, mari Malah lo tak guyonan, anak kula tak pelek tak nggih dolan. Wong aku anak kula ora apa-apa. Ya ora jernat, mbok anak jenengan kus jerman. Setane ya. muka dia, mestinya paling digedingi aku kebun terkenal kebunnya wali atau kebunnya apa rawani wong keris kanduan tau kusumo macam-macam selalu sifatnya fisik ini mulai Nah, nanti berburu tapi naiki abad yang bisa jadi gue titik pesawat ceblok nih wah pirang-pirang. Enggak nih abad buntut ke atas yang kocok pulau. Gue bisa ini abad. Nah, cara ceritanya sebagian dia kan perang lah, Bung Tomo 7 November. Bebasnya matahari kan nunggu nanti 10 November. Mereka di abad Qutib pun urung ten kok ojo perasa saiki. Nah perasa saiki orang ono sing di sini pesawat bakok. <laughs> Kalau misalnya Ki abad yang ditekan, barang Ki abad sing teko tanggal 10 perang dimulai. Mereka yang ditekan diteken iso nyeblokno pesawat ya sinten. Iya. Terus titik kita pok menjadi bakok. Lalu <laughs> nanti saat ini kan anak putune cerita ke pulau, saat ini unik, kustiang tiang berburu tekennya barat. Ini zaman Wiranto, zaman Sinten, Gulbah, Dewi Tumbas, Sekian juga. Nah, tak ada nih anak putu ini kan ngaji tenggulo, ngaji kita tenggulo tak omong. Iku sing jaduk ratakan nembak abah. Iku ngaku korban udah blok. Nah, itu rata sampai tekan, sampai opo aja macam dia sing jaduk wong. Iku kan Nabi Musa, tekan Nabi Musa, tekan kue orang mati blok. Wajah yang hebat Nabi Musa. Nomor dua, elo sebut nang barang-barang seneng lagi larang. Ya ujung-ujungnya berkedua, kelarang. pikirannya dimati gitu. ya, itu. Nah, pulang Saya itu terkenal marisi alih-alih ini bapak. Ngumpul ini ada ngomong koleksi-koleksi barang antik. Emang baju kalau tumpah, Waktu ini saya kejutan sih satu juta. Ada sama tidur tenang, dia ada. Tenang orang, mungkin. Nah, tak takut. Ayo duit sopo, ngomong terdua tuh, Walaikum Malaysia, gue kok di sempur cerita macam-macam. Kalau orang mau duit, orang lah kok kaget tuh? Bodoh nih, barang ini mau pakai kok kamu nih bodoh. Iya masalah yang ngotot, bukan masalah-masalah dia? ini repot. Malah kalau kapan-kapan tak niat, mau tak tuh tak tuh dino. Karuan orang musrik, orang buta iman. Cuma tercinta yang cerita tuh, ini mah batu bagus ini, gue oke ya. Cara ini dia ini giok, cara teori Cina. Nah, kalau kan duwe ya iya, ora jelas wis mari mut musyrik. Mergo daerah musyrik gak tau iman to. Jadi musyrik ya wis ben musyrik. Cek seneng nih berburu barang-barang kamu wanti kok. Istanbul, Quran bisa sing cuwili. Buar foto fotokopi cilik dicetak muatal. Kalau nggak Istanbul dibaca rata, tedas. ini baca rata dia sudah prestasi. Regane larang. Cuma ya, prestasi terus akhirnya regane. Akhirnya agak masalah-masalah barang kamu antik. Nah, saat ini panjang itu semua untuk pedang di Cina, memang dari sekitarnya kita seneng. Dari sekitarnya nah, kita seneng. Tapi Turki juga ada rambutnya kajing Nabi, tapi putih-putih kayak wonten. Dari sisi sejarah kita senang. Tapi terus kemudian dijual itu jadi masalah. Kemudian itu diuangkan, dinilaikan dengan apa? Uang. Kalau tidak ada warisan-warisan leluhur kasus barang-barang antik apa apa, tapi kemudian kok Mandi kalau orang bingung, pikirannya ketawa kok. Payah ya soalnya. Wonten sing mun habis mboten kula kek dhuwit niki pondok kula kan. ada tak apa ing maksudnya jangan di maksudnya aku. Aku wong itu teman Islam maksudnya kok repot. Jadi maksud. Akhirnya cerita, nah kalau kasus juga tidak ada, udah tidak kan? Maklar, maklar kan? KB kan tega ya nak wis wis itu terus dia. Ya, nak pendukungnya kata kan itu muda itu jadi kan <laughs> jauh Maksudnya ya itu mau soal bareng ke partai Islam, mau Islam wajib melok partai Islam, mau Islam butuh melok partai ini ya. Kita kok nomor maksudnya itu. Ayo sih ujungnya ya setuju walakin naga kafaru tapi nanti wong sing kafir yang karuna iku gawe-gawe sapa alladzina kafaru ala wa ing atas Allah al-kadhiba ing kedustaan asline orang orang, aturan-aturan orang ora Idzalika ing dalam mengkono-mengkono wasilah ka ibadah dan sebagainya wa fi nisbatilah ing dalam nisbate dari ilai marek Allah di sawangane itu putusannya Allah padahal ora kabeh Wakal lumbe agak jauh ngate layak siluna iku rabi ini akal kabeh. Ala dari kayak istiro. Mereka orang orang nak uniku istiro gawe gawe. Jadi anda mengkonon tak tunggu ngate pola tuan sopo ngate di dalam dari kabel untuk apa kabai. Yang waktu itu sedekah laut sedekah bumi wet iki oleh diketok wet itu buka kabeh mau anut ah. Soalnya tadi jadi wet gede sawangane ah? ang. Karena waktu diketok mari lore mesti ya wet gede diketok wong sitok. Ber ketelaran beso. Selepas orang-orang orang atas dosa. Lalu kan beso beso yang apa tuh gue gede. Bukan dari orang yang ketok langsung lor. Lalu tak mau gede deh ketok dewi. Iya, jadi dikarep. Eh, dan nyatanya jadi tentoni, jadi gusur, jadi alat berat. Ya, ya, apa? Macam kita budi ya antar lawan negeri. ini. Karena Ya ora dan niku sholat iki apa? Ah, Dhisik-dhisik bapake nak dapat sesaji ning kono. Akhirnya terus tetap sakral. Ya, kok waktu ning barang kritis wong wong pengen lugu ning kono. Kok ben macam-macam. Ya monggo ya waktu waktu ya tetep nopo? Waktu pecah ya pecah. Wa kira qira Nalikane cerita lagu marang akeh ta'alu ila ma'zalallah. Ketika dilingno padha-padha nyakra Allah, nyakra Allah apa? Ta'ala marineo sira kabeh lama maring perkara anjala kang nurono sapa Allah Allah wa ila rasul maling rasul. Ila kumihi tisi maring hukume Allah di lima ma ngalah ngalalo perkara haram tur kang arepno sira kabeh. Qalu hasbuna ma wajadna ali ada. Hasbuna te kecukupan kita e kabina iku cukup kita mau te apa wae wajadna kang mesti kita ali ngatasi ma ada nek biro-biro bapak-bapak kita. Nanti kalau anut rasul malah elek, mendisik bapak-bapak kita begini, leluhur-leluhur kita begini. Kata semua percaya pedes ngomong. Gara-gara mitos tentang bukan krim, akhirnya sampai uang santri lah yang nyimpen apa? Keris. Yang keris berdua gede tebal. Nah, tapi kan ini gua mitos-mitos itu orang oh, zaman dulu kita mulai empukan. Nah, anak keris betul bagi barang kaki larang ada tentang betul juga tuh nang kuwi. Kurang ini gak ada keris kuat. Kita apa ini dulu kuat. Terus tapi ya, gitu, di gua nanti belum buka. Tengah ceramah melo-melo. Nah larang kayak pondok nabi sudah kongko. nama saya repot, mengenai nuruti nuruti bareng bareng. Tapi yo ya hati kayak gimana nih, pangeran yang kersane sepuji. Wong di seneng waktu yo ya akeh tenan. Kalau lu larang yo ya kok gelem, wah nek meneng dulu. Oh, syaratnya macam-macam. Saya kok IP itu kayak dek semua mau kayak gambar ini ini sih. wah, yo sing gitu, berburu ngono yo akeh tenan. Minat ini sange agama syariat bilang syariat. Kalau ta'ala ahasib tuh dari buhum dalik. Ana to te kecukupan ahad buhum dalik. Ana to te kecukupan yang ngakai itu dalik. Walau karena abau senajan to ana sapa abau umbiro ngira bapak yang ngakai layak lagu munasian. Ura ngerti sapa akeh dialing perkara walah daduna lan ura padha untuk dituju sapa ngakai Jadi mereka dijak ning maring Allah ya, dijak anukur Quran anu ora mau anut lalu? lalu, Paham mana sampai nanti di kiai ning desa-desa. Nah anu wis gedhe, kowe kudu ayu yakin lah ya guru wala ya kabeh pengen pengira. Kau jualan tradisi leluhur yang juga digawe tetap. Lah soal Wana tak ketok mari konflik masyarakat. dia punya enak ngono nggih dari konflik ya aja wis iku Gusti kula ora seneng konflik be masyarakat mergo dengan ngutus. Konflik be masyarakat boten ta. Saya Fatimah Rahmati minawahi intan Allah. Jadi bahwa saya ada berhadapan-hadapan dengan masyarakat mergo perintah Allah dari masyarakat. Kata aku orang rono, kue wedi wedi ku bertua. Nah kue wedi krono wedi ku bertua berarti kue yo ya melok-melok sirik koyo masyarakat koyo masyarakat. Paham ya? Jadi ini masalah-masalah ini yang desa sih sering ya. Mungkin gen kula daerah ulama itu sewonten. Kula di kuwondo zaman SDSB. Ini Asmuni, bukan tombol togel, padahal mantan kan. Eh terkenal itu nak diceblokno niku. Sing digo nglinting rokok nang ngono. di digo nglinting rokok niku. Papir nomor apa itu? Ibu metu nomor e. Lah dene wong iki orang cita-cita santri di dua kok gak metu metu diubek. Metu sumure ya murah ajar bodoh niku. Tapi orang hikmah ya, akhirnya orang sing nyakral sumur itu ya hilang. Aslawi medun ya apa-apa diubek. Mereka ada kita ngoten-ngoten urung repot, gede sih diralati gue tokel gue nomor gue macam-macam. Ya, jadi kita harus punya keberanian melawan. Kalau ini gimana ngono gue gede, ini ketok gue kayu. Mereka nak buatin ngoten nak kia ini, tapi gini kadang masyarakat tidak jenengan rapo fokus dengan atas. Keren. Pulau itu dia enggak, pulau itu dua desa bina, tunggu gunung. Tiang itu percaya ngoten itu. Tapi kalau dasar keramat, lo kan dia gitu. Iya nggak sih gitu. Waktu di ngaji ini jadi ramah di ngaji dulu pun. Tapi ketika fatwa pulau terkaitannya itu tetap mesti wah nanti aku mikir loh. Fatwa ini itu tetap mikir loh. Orang ini tenang. Berkulit di sini dia mau rutin dolan toh anak elor, mau ketemu elor macam-macam. Ya nanya terus mau kapan-kapan ngetok ibu lo, Majengan kok apa-apa kalau ya, repot kan. ini harus dilatih, masyarakat harus dilatih. Kalau terang sidik-sidik, Wes itu ya tahu cili, ya tahu gede. Kalau dia pangen ate rubah, yen ate nangin banter ya do godhong ceblok. Ya ora ada aduk tak ngono. Pangen tau tempat, nate ke. Wah, berarti ora ya tau lindungi awake dhewe kena angin kok sempat. Jadi ya sadar. Jadi artinya Mas Kiai itu juga harus mau proses terang wit iku piye nih, ngeten-ngeten keramat ngene ngene ya, kita kok panggil tau tempat orang di nanti ya wes tau tempat berarti orang dia. ora ada ya, itu nglindungi awal itu orang itu orang itu. tapi harus dilawan kemusyrikan kemusyrikan begitu harus dilawan karena tidak boleh ya mulanya ketika ulama-ulama ciri utama kesesatan berkuat luhur jadi kadang sesat itu berkoran hasbuna mawajatna alaihi Walau karena senajan tono sopo abah bapak bapak yang ngake ulai alamu nawana ngerti sopo ngake seani berkoro waras dan dan orang tuh petunjuk sopo ngake ilal hati marik Wali tiba muti tiba mengingkari krono. Lalu kita ngasih. Oh, mantap, mantap. Kapot em, ano yun?